Alhamdulillah kita kembali berjumpa membahas tentang amalan hati. Kita masih sedang berbicara tentang khusyuk. Poin yang kita bahas di pertemuan terakhir sebelum Ramadan adalah beberapa penghalang kekhusyuan. Sekarang kita masuki penjelasan tentang khusyuknya para ulama Baik dari kalangan para sahabat ataupun ulama-ulama setelahnya Bahkan kekhusyuan Nabi kita Muhammad SAW baik ketika ibadah sholat ataupun ibadah-ibadah yang lainnya. Salah satu di antara efek nyata dari kekhusyuan adalah menangis ketika melakukan ibadah. Tangisan ini lahir dari mungkin rasa takut rasa sedih, rasa khawatir dan itu lahir karena penghayatan yang mendalam baik tentang apa yang dia baca, apa yang dia pikirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang dia bayangkan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sering kepergok menangis baik ketika salat ketika membaca Quran atau ketika mendengarkan bacaan Quran atau ketika sedang berdiam diri diamnya beliau memikirkan Mungkin hari kiamat, mungkin keagungan Allah atau nasib umatnya lalu menangis. Contoh sebuah riwayat dari Abdullah bin Sikhir radhiyallahu an. Abdullah seorang sahabat berkata, "Ra'aitu Rasul sallallahu alaihi wasallam yusalli." Wa fi sadrihi azizun ka azizir raha minal buka' Aku melihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sholat. Ini sholat sunat. Kalau sholat wajib, pasti Abdullah tidak akan menyaksikan ini, karena dia harus sholat di belakangnya. Aku melihat Nabi sholat dan aku mendengar di dadanya ada suara gemuruh karena menahan tangisan. Hadis ini riwayat Imam Abu Dawud An-Nasai disahihkan oleh Imam Ibn Khuzaimah Imam Ibn Hibban dan Al-Hakim dengan sanad yang sahih Abdullah bin Mas'ud berkata bahawa Nabi alaih salatu wassalam berkata kepadanya Iqra'alayya bacakan Quran untukku. Kata Abdullah bin Mas'ud, "Aqra'u 'alaika wa 'alaika unzil." Apa har aku harus bacakan Quran kepada engkau ya Rasulullah? Padahal Al-Quran ini kan diturunkan kepadamu Beliau menjawab Inni uhibbu an asma'ahu min ghairi Aku ingin mendengar bacaan ini dari orang lain Faqaratu alaihi suratan nisa Aku bacakan kepada beliau surah An-Nisa Dari awal Ketika sampai ayat ke-41 Ayat 41 itu berbicara tentang kondisi hari kiamat dan Nabi SAW memainkan peran spesial di hari kiamat itu yaitu menjadi saksi atas seluruh kaum muslimin Allah menyatakan di ayat tersebut فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِدٍ wajibna bika ala haula'i syahida maka bagaimanakah jika kami mendatangkan satu saksi bagi setiap umat Saksi bagi setiap umat itu para nabinya masing-masing Wajibna bika ala haulai syahidat Dan kami datangkan engkau hai Muhammad Sebagai saksi atas seluruh umat manusia Sampai di ayat ini Nabi Ali Shallallahu Wasallam menyatakan amsik cukup berhenti. Kata Abdullah bin Mas'ud, aku melirik ke wajah beliau, faida ainah natadrifan maka tiba-tiba air matanya meleleh di kedua pipinya. Beliau menangis. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ketika Nabi Ali Alaihi wasallam sakit parah, sakit yang kemudian berakhir dengan kematiannya. Waktu itu Abu Bakar datang melayat tapi kemudian setelah itu beliau pergi lagi ke masjid. Orang-orang berkumpul di masjid. Sudah azan. Tinggal menunggu kedatangan Nabi SAW untuk mengimami sholat. Ternyata Nabi Ali SAW tidak mampu karena sakitnya parah. Beliau berkata, Murru Abu Bakrin fal yusalli perintahkan Abu Bakar agar dia sholat mengimami, mengimami manusia Aku berkata kata Aisyah yang saat itu ada di sana. Aisyah nggak setuju kalau bapaknya menjadi imam. Kata Aisyah, "Inna Abu Bakrin rajulun asif. Iyyakum maqamaka yabki, fala yaqdiru 'ala al-qira'ah." Sesungguhnya Abu Bakar itu seorang laki-laki yang ini tidak dalam konteks negatif ya. Seorang laki-laki yang asif, asif itu yang cengeng apa ya bahasa kita, fragile. Mudah terenyuh, mudah tersentuh. Kalau dia menggantikanmu untuk mengimami sholat Dia pasti akan nangis dan tidak akan mampu melanjutkan bacaannya. Ini menunjukkan tangisan Abu Bakar ini karena penghayatan, kekhusyuan di dalam sholatnya. Pernah ayat turun menegur para sahabat sahabat saat itu lalai kalau ada ayat yang turun peringatan dari Allah tertuju kepada mereka cuek tidak ada rasa takut tidak terenyuh tidak tersentuh dan itu berlangsung selama 4 tahun Baru setelah empat tahun turun ayat yang menegur sikap para sahabat Ayatnya Al-Hadid ayat yang ke-16 Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah Belumkah tiba saatnya bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk hati mereka dalam berzikir kepada Allah. Ini teguran. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an maka na baina islamina wa baina an atabana Allah bihadhil ayah illa arba'u sinin Kata Abdullah bin Mas'ud tidak ada jarak yang memisahkan antara keislaman kami dengan celaan Allah kepada kami ketika ayat ayat ini turun kecuali hanya empat tahun. Jadi kata Abdullah bin Mas'ud empat tahun sebelum ayat ini turun Kami ini hatinya tidak khusyuk Tidak terenyuh, tidak terenyuh, tidak tersentuh Sampai Allah menurunkan ayat yang bernada mencela Ucapan ayat ini bernada mencela bukan kata saya Tapi kata Abdullah bin Mas'ud disebut baina an atabanallahu bihadil ayah antara keislaman kami dengan celaan Allah kepada kami dengan ayat ini lalu dia berkata wa anta kam madha alayka wa anta tasmul Qur'an wa tashhadu ma'an nasi as-salah wa qalbuka la yataharrak Abdullah bin Mas'ud kemudian bertanya kepada murid-muridnya, "Bagaimana dengan kamu? Berapa lama waktu yang kamu lalui kamu membaca eh, mendengarkan Al-Qur'an, kamu sholat bersama orang-orang tapi hatimu tak pernah tergerak, tak pernah tersentuh?" Umar bin Khattab radhiyallahu membaca ayat ini surah An-Nisa eh, surah An-Nisa surah Al-Hadid ayat 16 belumkah tiba saatnya bagi orang beriman untuk khusyuk takut hati mereka dalam mengingat Allah lalu baka Umar menangis hatta yabulla lihyatahul buka sampai tangisannya membasahi jenggotnya Artinya nangisnya bukan sekedar Kata orang Sunda bukan sekedar cari, cari nakdak Apa ya cari nakdak Berkaca-kaca Bukan Kalau sekedar berkaca-kaca jenggotnya tidak basah Tapi tangisannya betul dahsyat Mengalir air matanya ke pipi dan ke jenggot Sampai basah jenggotnya Lalu berkata Bala ya Rabbi Baik ya Allah Maksudnya baik ya Sekarang tiba waktunya Bagi hati kami untuk khusyuk Dalam berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Itulah kisah para sahabat Bagaimana tangisan mereka mendengar ayat Atau di dalam sholat Bahkan apakah mungkin ini teralami oleh orang yang sibuk dengan urusan dunia Baik dunia itu harta kekayaan atau kekuasaan Ya dan ini pernah terjadi Sebagaimana kisah yang dituturkan oleh Ali bin Al-Muhassin dari bapaknya bahwa seorang pejabat negara dia punya kekuasaan, punya uang, punya harta. Namanya Ja'far bin Harb. Dia seorang pemegang kekuasaan dan kekayaannya menyamai kekayaan para menteri. Suatu saat dia menunggang kendaraan tunggangannya dan lewat di sebuah tempat dan kekayaannya banyak melimpah dia dihormat oleh banyak orang ketika suatu saat di sebuah jalan ada orang yang membaca Al-Quran Pas ayat yang dibaca surah Al-Hadid ayat yang ke-16 yang dia dengar. Di saat itu Allah menyatakan alam ya'ni ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belumkah tiba saatnya bagi orang-orang beriman untuk khusyuk hati-hati mereka dalam berzikir kepada Allah. Bacaannya itu begitu menyentuh Sampai dia berhenti lalu berteriak Bacaan tersebut menembus jantungnya Dan mempengaruhi perasaan dan jiwanya Karena ini firman Allah kepada semua manusia termasuk kepada dia Kapan hati mau khusyuk dalam berzikir kepada Allah dia berteriak lalu berkata Allahumma bala Wa yukurriruha Dafa'at wabakat